Mitra bisnis, kadang-kadang pada hari libur atau hari minggu, saya merasa perlu untuk membersihkan dan membeningkan hati kita dan mulai melihat lagi kehidupan kita. Maka satu hal yang saya pikirkan adalah kita sering lupa bahwa jiwa kehidupan kita telah hilang ketika kita sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita lewatkan sehari-hari. Kita lupa untuk menikmati hal-hal yang sederhana seperti warung tegal yang rame atau bakso di sekolahan kita. Bahkan kita lupa untuk menikmati keingintahuan yang sederhana yang kita miliki ketika kita masih kecil dulu. Mungkin perlu kita berhenti sejenak untuk memikirkan sebenarnya hidup kita ini mau apa sih? Mungkin kita perlu menjabarkan kembali apa yang perlu, apa yang penting dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Dalam kehidupan kita yang 24 jam sehari, sering waktu bergulir tanpa pernah kita sadari dan menjadikan kita menjadi manusia robot yang tidak berguna lagi. Bukankah hidup ini hidup kita sendiri dan kita yang harus mengerjakan semua hal ini dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang penuh semangat. Marilah kita mulai lagi, mulai hidup lagi untuk bersemangat melewati hari-hari kita. Karena sebenarnya inilah satu-satunya milik kita, yaitu hidup kita sendiri. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.